Kata beliau, "Ma la yatimul ma'muri illa bihi." Nah, sesuatu atau apa-apa yang tidak sempurna sesuatu yang diperintahkan kecuali dengannya. Nah, sesuatu yang diperintahkan ini, ini tidak tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan perkara A umpamanya. Nah, apa hukum perkara A ini akan beliau sebutkan insyaallah taala. Nah, kata beliau rahimahullah, "Idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi 'ala syai'in kana dzalika syai'u ma'muran bihi fa in kana al-ma'mur bihi wajiban kana dzalika syai'u wajiban wa in kana al-ma'mur bihi manduban kana dzalika syai'u manduban." Nah, kata beliau rahimahullah taala <clears throat> rahimahullah taala <clears throat> jika suatu perbuatan yang diperintahkan ya tawakkofa tidak bisa dikerjakan terhenti tidak bisa dikerjakan ya <clears throat> nah idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi ala syai' jika perbuatan atau sesuatu yang diperintahkan itu terhenti pada sesuatu artinya tidak bisa di, dikerjakan kecuali dengan sesuatu tersebut ya karena dzalika syai' ma'muran bihi maka perkara tersebut juga diperintahkan. Nah, jadi ada jika ada satu perbuatan yang diperintahkan tidak bisa dikerjakan kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi diperintahkan juga. Nah, kalau fa'inkan fainkanal ma'muru bihi wajiban, kalau yang diperintahkan itu wajib, maka sesuatu tadi ya menjadi wajib juga. Demikian pula karena dalikah syai' wajiban. Fa'inkan dalam bihi manduban, karena dalikah syai' manduban. Kalau sesuatu yang diperintahkan itu e, mandub menduk sunnah, maka <coughs> perkara itu juga menjadi menjadi mandub, menjadi sunnah. Nah, baik. Sekarang kita lihat contohnya biar lebih mudah untuk dipahami. Kata beliau misal wajib, contoh sesuatu yang wajib. Sitrul aurah, menutup aurat. Nah, menutup menutup aurat. Baik, menutup aurat ya fa idza tawaqqafa ala shira'i thawbin kana dzalika shira'u wajiban ya, contohnya menutup aurat kalau menutup aurat itu tak tidak bisa dikerjakan nah <clears throat> kecuali dengan membeli pakaian maka hukum membeli pakaian tersebut menjadi menjadi wajib ya umpamanya dia nggak punya pakaian sudah masuk waktu sholat ya sedangkan di situ banyak orang jual pakaian maka kalau dia punya duit, maka dia wajib apa? Membeli uh, pakaian tersebut ya, untuk menutup auratnya, untuk menutup menutup auratnya. Nah, dibikin pula di selain sholat, umpamanya uh, bukan dalam sholat, ya, tapi kita diperintahkan untuk menutup aurat, maka membeli sesuatu yang bisa menutup aurat itu juga menjadi menjadi wajib. Karena menutup aurat hukumnya wajib. Nah, wa mandubi, contoh mandub, contoh yang sunnah, at-tatayyubu lil jum'ati Nah, memakai wangi-wangian, ya, memakai minyak wangi untuk sholat Jumat. Ya. faida tawaqqafa, kata beliau, fa'idha tawaqqafa ala syira'i tibin. karena dalik syira'u manduban. Kalau memakai wangi-wangian itu terhenti, ya, alias tidak bisa dikerjakan kecuali dengan membeli minyak wangi, ya, maka membeli minyak wangi pun menjadi sun, menjadi sunnah. Nah, karena memakai wangi-wangian di hari Jumat itu disunnahkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi, e, sesuatu yang diperintahkan, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau kalau wajib, ya, sesuatu yang diperintahkan itu wajib, maka e, perkara yang bisa melengkapi atau menjadi sebab terlaksananya kewajiban tersebut, perkara ini pun menjadi wajib juga. Kalau sunnah, maka sunnah juga. Ya, seperti itu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Ini kalau hal tersebut di, diperintahkan. Sesuatu atau mala yatimul ma'mur bihi illa, illa, illa bihi itu sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah taala ya terbagi menjadi menjadi dua. Bagian yang pertama tadi yang wajib ya. Bagian yang kedua adalah sesuatu yang sunnah, sesuatu yang sunnah. Nah, Wahadihi al-qaidah kata beliau. fi dimni qaidati fi dimni qaidatin. Nah, fi dimni qaidatin a'amma minha. Wahia al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Nah, fa wasailul ma'murati ma'murun biha wa wasailul manhiyati manhiyun anha. Nah, kata beliau dan kaidah ini ya kaidah ini masuk dalam kategori kaidah yang lebih umum, yang lebih luas darinya. Ya. Masya Allah Ta'ala. Yaitu kaidah Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu ya itu memiliki hukum yang sama dengan hukum tujuan. Nah, memiliki hukum yang sama dengan hukum hukum tujuan. Nah. Maka fawasailul ma'murati wasilah-wasilah ya, yang mengantarkan kepada sesuatu yang diperintahkan, maka wasilah itu pun menjadi menjadi diperintahkan. Ya. Demikian pula wasilah-wasilah yang menghantar kepada sesuatu yang dilarang atau diharamkan ya dilarang maka wasilah-wasilah itu pun juga menjadi menjadi dilarang. Nah, masya Allah taala. Jadi pengarang rahimahullah taala yang mengisyaratkan tentang kaidah al, al, eh, menyebutkan tentang kaidah al wasailu laha ahkamul maqasid. Nah, baik. Di akhir dari yang disebutkan oleh beliau di sini eh, wasail manhiyat perkara-perkara eh, yang menjadi wasilah kepada perkara yang diharamkan atau perkara yang dilarang. Ya. Yang dimaksud oleh beliau di sini adalah al-wasailul mufdiyatu ilal muharrami qat'an. Ya. Au dhannan atau bi bidhannil ghalib. Ya. Wasilah yang mengantarkan kepada perkara yang haram secara pasti. Nah, maka ini bila ijma menurut kesepakatan ulama diharamkan. Ya, jadi kalau ada wasilah, ya, wasilah tersebut menghantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wasilah uh, menghantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah secara pasti, maka wasilah ini juga menjadi menjadi haram. Nah, <clears throat> demikian pula ya <clears throat> Menurut pendapat yang sahih, ya, kalau wasilah tersebut muaddiyah, ya, al-wasail, al wasail al al-muaddiyatu. Wasilah-wasilah tersebut menghantarkan kepada perkara yang diharamkan fil ghalib. Ya, secara uh, eh, galibnya. Kebanyakannya mengantarkan kepada perkara yang haram, maka itu juga menjadi menjadi haram. Nah, Masya Allah Ta'ala. Inilah yang yang disebutkan oleh sebagian uh, ulama ya mereka menyebutkan dengan istilah saddu zara'i saddu az-zara'i nah walaupun uh, uh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala uh, menyebutkan perbedaan antara uh, kata al-wasilah dan kata al-dzari'ah nah al itu jamak atau bentuk uh, tunggalnya al ya kalau wasilah kata beliau, matu silu ilal ghayati qat'an au dhannan. Wasilah itu adalah sesuatu yang menyampaikan kepada tujuan secara pasti atau secara dhon. Nah, adapun zari'ah ya kata kata beliau ma qad yusilu ilal ghayati sesuatu yang terkadang menyampaikan kepada tujuan nahu laisa qat'iyan wala dhanniyan akan tetapi tidak secara pasti tidak pula secara dhon. Nah, Ala kulli hal, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi uh, perkara atau wasilah yang bisa mengantarkan kepada perkara yang diharamkan ya, secara ghalib ya, kebanyakannya umpamanya ada satu perkara, kebanyakannya perkara ini bisa mengantar kepada uh, perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka menurut pendapat yang sahih itu juga menjadi menjadi haram. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya, dan sebagian mereka memasukkan kaidah ini ke dalam uh, eh, saddu zara'i ya, atau saddu zari'ah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud oleh uh, pengarang Syekh Muhammad bin Salih al rahimahullah ta'ala. Adapun wasilatul manhi anhu allati la tufdi ilal manhi anhu hatman wa ghaliban. Adapun kalau satu wasilah ya, wasilah ini mengan, uh, wasilah ini tidak mengantarkan kepada perkara yang diharamkan secara pasti, tidak juga secara galib, ya. ya maka la yakunu manhiyan anha, maka wasilah ini tidak tidak juga terlarang. Nah, tidak juga terlarang. Ya. Contohnya seorang yang menjual anggur di uh, menjual anggur di mana? Di pasar. Ya. Nggak boleh kita katakan kepada penjualnya, "Pak, Bapak ini nggak boleh jual anggur, dosa, dosa besar." Kenapa? Karena Ya, orang-orang jadikan anggur ini sebagai khamar untuk mabuk-mabuk, ya. Dijadikan sebagai minuman yang memabukkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Maka kita katakan, ya, tidak semua orang yang menjual anggur itu, ya, dia jadikan anggur tersebut sebagai khamar, minuman keras. Ya, supaya orang bisa mabuk-mabukan. Tidak. Tidak semua seperti itu. Nah, jadi eh, bisa kita katakan ya anggur itu bisa menjadi wasilah untuk untuk khamar, tapi wasilahnya sangat nadir ya atau jarang terjadi. Ya. Dan tidak boleh kita pastikan dan kebanyakan juga orang kalau beli anggur ya kalau kita beli anggur di pasar, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang, ya kita beli anggur ya paling untuk berbuka puasa kan begitu. Nah, jadi nggak boleh kita uh, larang karena belum pasti juga uh, apa namanya anggur tersebut dijadikan sebagai khomar. Nah, ya ini yang yang ditambih oleh Syekh Sa'ad Asy-Syatri taala. Jadi yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala uh, wasailul manhiyati manhiun anha yakni eh, al-wasail al allati uh, tusilu ilal muharram qat'an au ghaliban. Itu yang dimaksud. Nah, adapun kalau tidak tidak qat'i, tidak qat'an, tidak pula ghalib, maka <coughs> wasilah itu boleh dikerjakan dan tidak haram. Nah, Masya Allah Ta'ala. pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya uh, wasailul ma'murati ma'murun biha ya. Itu terbagi menjadi dua. Bisa bermakna yang makmur itu adalah e, makmur maksudnya yang diperintahkan tersebut adalah wajib, bisa juga bermakna yang makmur atau yang diperintahkan tersebut adalah menduk, sesuatu yang di, disunnahkan. Kalau yang diperintahkan itu wajib, maka wasilah untuk E, menuju ke wajib tersebut maka menjadi wajib juga. Ya, contohnya tadi beliau sudah sebutkan ya, e, membeli baju untuk menutup aurat. Beli baju untuk menutup aurat. Ya. Demikian pula e, memakai apa namanya wangi-wangian, memakai wangi-wangian di hari Jumat. Itu tujuan. Memakai wangi-wangian di hari Jumat tujuan yang ini hukumnya sunnah Sedangkan kita tidak bisa memakai wangi-wangian kecuali membeli uh, minyak wangi. mempunyai banyak minyak wangi dijual di luar masjid umpamanya. Maka disunnahkan kita untuk membeli minyak wangi tersebut. Jadi membeli minyak wangi itu wasilah. Sedangkan mem mem eh, mem memakai wangi-wangian, ya wangi berwangi-wangian uh, dalam melaksanakan salat Jumat itu adalah goyah. Maka wasilah ini, ya karena goyahnya tadi hukumnya sunnah, maka wasilahnya pun ikut menjadi ikut menjadi sunnah. Nah, dan ini dikiaskan kepada perkara-perkara yang lainnya. Nah, Adapun uh, al-wasailul manhiyat, wasailul manhiyat manhiun anha ini tafsil. Ada rincian. Kalau wasailul manhiyat tersebut ya, wasilah-wasilah menuju kepada sesuatu yang diharamkan itu pasti secara pasti mengantarkan kepada perkara yang haram, maka dia haram juga. Nah, atau secara golip, atau secara golip, menurut pendapat eh, yang sahih di kalangan para ulama, maka dia pun dianggap sebagai perkara yang haram. Golip itu kebanyakan. Nah, seperti contoh anggur tadi. Ya. Bila contohkan contoh anggur, anggur ini tidak memenuhi syarat. Ya. Tidak secara pasti, tidak pula secara golip, karena banyak juga ya orang yang beli anggur untuk dimakan, ya dimakan begitu saja. Bahkan sebagian orang kalau beli anggur cari yang segar-segar. Kan begitu. Ya, jadi mereka membeli anggur itu bukan untuk e, dijadikan bukan untuk dijadikan homer. Nah, maka dikiaskan juga dengan dalam perkara-perkara yang lainnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini yang dapat kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah Ta'ala. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan an-nahi. Ya, larangan. Nah, definisinya akan disebutkan oleh beliau. Rahimahullah Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Ini yang dapat kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini dan semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Jadi kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus corona dari negeri kita dan dari negeri kaum muslimin yang lainnya sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis.